الحديث كتاب الله وخير الحديث لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan Fidin, Azakumullah, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan kita masih melanjutkan kajian kita tentang tilawah Al-Quran untuk malam yang berbahagia ini dan saya akan memberikan mukaddimah tentang Qawaidul Muzla lihifzi kitabak al-karim Qaidah-qaidah atau cara-cara untuk menghafal kitab Al-Quranul Karim Kaidah yang pertama yakni al-ikhlas. Kaidah yang pertama yang harus kita ketahui pertama yaitu ikhlas di dalam niat. Ikhlas wasidq ikhlas dan benar dalam mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala karena ingin mendapatkan keridhaannya karena ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang ikhlas. Inilah niat sebagai kaidah yang pertama untuk menghafal Al-Quran bahwa ikhlas adalah sebagai kunci yang pertama atau kaidah yang pertama agar mendapatkan pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas lawannya adalah riya. Karena itu kita menjauhkan diri kita agar kita tidak terjerumus dengan kesombongan, untuk berbangga diri, untuk ria, sehingga hilanglah pahala buat kita, sehingga yang datang kepada kita adalah dosa. Telah sahih hadis dari Muslim di dalam sahihnya yang telah masyhur bahwa ada tiga golongan manusia yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di mana disebutkan di antara ketiganya wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha seorang yang belajar ilmu lalu mengajarkannya dia dia juga menghafal Quran maka diperkenalkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat tersebut lalu dia pun mengenalnya yakni mengetahuinya segala nikmat yang Allah berikan kepadanya lalu ditanya fama amil tafiha ilmu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala apa yang kau kerjakan lalu dia mengatakan aku mengajarkannya Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabta, engkau dusta." Engkau dusta, tapi engkau bermaksud yang demikian itu adalah supaya engkau dikatakan qari, supaya engkau dikatakan alim. Maka itulah yang kau dapati, maka akhirnya ditariklah dia ke dalam neraka. Ini adalah balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu baik Al-Qur'an, hadis atau ilmu yang lain dalam agama ini. Karena itu yang pertama yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah berusaha untuk mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Innamal a'malu bin niat. Segala amal adalah bergantung dari niat-niatnya. Apabila kita niat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepadanya, meminta kepadanya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan usaha kita. Kaidah yang kedua yakni memanfaatkan usia muda. Untuk menghafal. Sebagaimana yang sering kita dengar talabul ilmi fi sigar كالنقص fil hajar menuntut ilmu pada waktu sigar masih kecil seperti mengukir di atas e, batu sedangkan talabul ilmi fil kibar kal kitabi 'alal ma menuntut ilmu pada waktu kita telah tua maka seperti menulis di atas air kaidah yang kedua harus kita ingat bahwa kita manfaatkan ya, usia muda untuk menghafal Al-Quran sebelum datang ya, usia lanjut. Para ulama mengatakan bahwa siapa yang menghafal Al-Quran sebelum dia balik, maka dia seperti orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu masih kecil. Dan mereka mengatakan bahwa menghafal Al-Quran sejak kecil, maka hafalan tersebut akan bercampur dengan darah dan dagingnya. Sesuai dengan pertumbuhannya. Karena itu daya hafalnya lebih kuat dan lebih sempurna. Tidak seperti orang-orang yang menghafal setelah dia dewasa. dalam tarikh al-kabirnya al-Imam Bukhari Nabi saw bersabda man ta'allama al-Qur'an wa huwa fatyun fatiyus sin khalatallahu bilahmihi wa damihi Siapa yang belajar Al-Qur'an ketika dia masih muda usianya maka Allah Subhanahu wa taala mencampur hafalannya tersebut dengan darah dan dagingnya. Yani hafalannya mendarah daging pada e, tubuhnya. Para ulama menjelaskan bahwa yang afdol untuk mulai menghafal ketika anak berusia lima tahun karena anak tersebut sudah bisa berkonsentrasi Kemudian sudah lancar perkataannya Namun ada juga beberapa dari anak-anak yang bisa ketika usia 4 tahun Tetapi jarang Kemudian mereka sebaiknya ditalkin ditalqin ini diajarkan hafalannya oleh guru, oleh ustadz. Dianjurkan untuk yang mengajarkannya mereka yang benar-benar ya, mutqin. Diajarkan huruf per hurufnya. Lafat per lafatnya dengan benar sehingga ketika dia telah hafal maka hafalannya pun benar sesuai dengan bacaan Al-Quran yang benar. Kita ajarkan dia talqin, ya, yani guru membaca, kemudian anak-anak kecil tersebut mengikutinya beramai-ramai, atau mungkin satu atau dua anak, ya, dengan suara yang keras dan dengan ya, suara yang bagus, sehingga anak dapat mengikutinya. khususnya adalah ibu ya ibu lebih tepat untuk menjadi madrasah bagi anak-anaknya ketika hendak tidur mungkin sang ibu bisa membacakan kepada anak-anaknya sebelum tidur ayat-ayat surat-surat pendek misalnya surat Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas ya. dan apabila telah hafal ya, pindah kepada surat-surat yang lebih dari itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, demikianlah kaidah yang kedua yakni memanfaatkan usia ya, dini untuk menghafal Al-Quran. Karena itulah para ulama terkenal, ya, para ulama kita dapati mereka di awal-awal pelajaran yang mereka dapati adalah Al-Quran dan mereka kemudian keluar dari rumahnya belajar kepada para ulama setelah mereka telah hafal Al-Quran. Karena itulah terkenal pada zaman dahulu kutab, jadi markas-markas untuk menghafal Al-Quran. Yang sering ya, saya sampaikan bagi para pengurus masjid atau para orang-orang tua yang ingin anak-anaknya tumbuh dengan Al-Quran hendaklah mereka berkumpul bermusyawarah untuk mengadakan suatu tempat bagi anak-anaknya menghafal Al-Quran tersebut dan sekarang waktunya tepat sekali di mana kita insyaallah taala sedang maraknya dakwah di negeri kita ini. Kaidah yang ketiga memilih waktu yang tepat untuk menghafal. Kaidah yang ketiga, memilih waktu yang tepat untuk menghafal. Khususnya pada zaman kita sekarang ini di mana zaman yang penuh dengan kesibukan-kesibukan. Tidak henti-hentinya malam, siang, penuh dengan kesibukan-kesibukan. Maka itu memilih waktu sangat tepat sekali untuk kita yang mau menghafal Al-Quran. Para ulama sesuai dengan pengalaman-pengalaman mereka memilih waktu yang tepat yakni waktu as-sahar wa ma ba'dal fajr. Waktu yang tepat yaitu waktu sahur dan setelah fajar, setelah subuh. Kenapa? Karena pada waktu itu pikiran kita masih tenang dan badan kita masih dalam keadaan segar bugar setelah beristirahat tentunya bagi yang beristirahat maka waktu tersebut adalah waktu yang tepat. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, "I'lam anna lil hifdhi sa'at yanbaghi liman arada at-tahaffuz an yura'iha." Fa'ajwad al-waqt al-ashar. Kata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ketahuilah bahwa untuk menghafal ada waktu-waktu yang harus diperhatikan bagi yang ingin menghafal. Dan sebaik-baiknya adalah ashar, waktu sahur. yakni antara jam 2 malam sampai mungkin subuh. Ya, itu waktu untuk menghafal. Kata Ibnu Jamaah Ajwadul Awqat Lil Al-Ashar <clears throat> Sebaik-baik waktu untuk menghafal Yaitu pada waktu sahur Walil bahsi al-abkar Sedangkan untuk membahas satu bahasan Yang lebih baik yaitu pada waktu pagi Walil kitabah wastan nahar Dan untuk uh, menulis Itu di siang hari walil mutala'ah wal mudzakarah al-lail. Sedangkan untuk mutala'ah dan mudzakarah itu sebaiknya pada waktu malam. Berkata Ismail bin Abi Uwais Iza hamamta an tahfadhu syai'an fanam wa qum 'inda as-sahar فأسرج وانظر فيه فإنك لا بعض إن شاء الله Apabila kamu hendak menghafal sesuatu, maka tidurlah terlebih dahulu. Kemudian bangun ketika waktu sahur. Lalu nyalakanlah lampu dan lihatlah apa yang engkau hendak hafalkan yakni baca dan lihat yang hendak kita akan hafal. Karena sungguhnya insya Allah kamu tidak akan lupa lagi setelah itu. Demikian juga perkataan para ulama yang lain ya. Banyak yang menganjurkan waktu yang tepat untuk menghafal adalah waktu sahur. Ini bagi orang-orang yang tidur terlebih dahulu ya. Karena umumnya manusia tidur di waktu malam. Dan dan waktu malam mereka untuk istirahat dan kemudian di akhir malam mereka bangun dan waktu itu adalah yang terbaik untuk menghafal. Bisa jadi ada yang menghafal pada waktu siang dikarenakan dia bekerja di waktu malam sehingga dia beristirahat di pagi hari lalu kemudian bangun di eh, siang harinya bisa jadi itu yang terbaik buat dia tetapi secara aglabiyah secara umum waktu yang baik menurut para ulama adalah waktu sahur dan setelah sholat subuh